Iqra'ul Qur'an. Iqra'ul Qur'an fa ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Perintah untuk membaca Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an tersebut akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Ini yang pertama. Kemudian tahapan kedua, jika tidak mampu untuk menghafal Al-Qur'an semuanya, tidak mampu untuk membaca semuanya, wa qra'u Zahrawain Al-Baqarah wa Ali Imran. Bacalah oleh kalian dua surat yang merupakan cahaya yaitu surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Fa innahuma ya'tiyani yawmal qiyamati ka'annahuma ghayayatan aw ghamamatan. Karena sungguhnya dua surat tersebut akan datang pada hari kiamat seperti awan atau seperti sesuatu yang memberikan teduh orang-orang yang di bawahnya. atau seperti sekelompok burung ya, sekelompok sekelompok burung pilihan yang terbang mengetak, mengetak, mengetakkan sayapnya membela ya, yuhajani an ashabihima membela orang-orang yang membacanya. Ini tahapan kedua, kalau dari hadis Abi Umamah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau tidak bisa membaca Al-Quran secara keseluruhannya, maka bacalah oleh kalian dua surat ini, yaitu Ali Imran dan Al-Baqarah. Diusahakan untuk menghafalnya. Kemudian ada tahapan yang ketiga, apabila seorang tidak mampu untuk menghafal kedua surat yang agung tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa qara'u al Baqarah fa inna akhdaha barakah wa tarkaha hasrah wa la tastati'uha al-baqarah." Bacalah oleh kalian surat Al-Baqarah. Karena mengambil surat tersebut dengan menghafalnya, mempelajarinya, itu ada keberkahan padanya. Dan meninggalkannya merupakan kerugian sesuatu yang nanti akan disesali di hari kiamat. Wala tastati'u hal batalah dan tidak akan mampu para penyihir untuk mempelajari atau membaca atau menghafal Al-Baqarah. Ini sebagaimana kita katakan tadi makna yang pertama. Makna yang kedua dari wala tastati'u hal batalah tidak akan mampu orang-orang yang membaca Al-Baqarah atau menghafalnya untuk dikenai sihir. Dan ini tahapan ketiga ketika seorang tidak mampu untuk menghafal Al-Baqarah dan Ali Imran diberi ya, tahapan yang lebih ringan yaitu kalau kalian tidak mampu menghafal kedua-duanya maka hafal satu saja yaitu Al-Baqarah. Jangan sampai Al-Baqarah ini terlewatkan oleh kalian sehingga kalian meninggalkannya tidak menghafalnya. Ini ikhwanifillah menunjukkan tentang betapa besar fadilah dari surat Al-Baqarah ini. Dan cukup dua hadis ini. Yang pertama datang dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Muslim. La taj'alu buyutakum maqabir fa inna syaitan yanfiru al baiti alladhi yuqra'u fihi al baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan kalian jadikan rumah-rumah kalian sebagai pekuburan. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadikan seperti pekuburan dengan tidak membaca Al-Quran padanya. Menunjukkan fadilah dari surah Al-Baqarah karena dia merupakan pengusir syaitan. Dan tentunya ketika seorang hamba tidak didatangi syaitan, rumahnya tidak dihuni oleh syaitan, ini merupakan tanda kebaikan. Karena ketika syaitan tidak ada tentunya yang akan hadir di situ adalah para malaikat. Kemudian hadis Abi Umamah dalam Sahih Muslim juga yang tadi menyebutkan bagaimana Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada hamba-hamba kepada umatnya. Pertama secara umum jika seorang mampu mempunyai mempunyai semangat yang kuat, maka bacalah Al-Quran, hafalah Al-Quran secara keseluruhan. Jika tidak mampu diberi pilihan yang paling utamanya dari surat-surat dalam Al-Quran. Tentunya setelah, setelah Al-Fatihah. Karena Al-Fatihah wajib ain. Tidak boleh seorang pun tidak menghafal Al-Fatihah. Karena merupakan ya, rukun dalam salat. Setelah itu diusahakan untuk mempelajari dua surat ini, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan disebutkan keutamaan-keutamaannya. Dan seandainya ini tidak mampu lagi, maka pilihlah dari surat-surat dalam Al-Quran Al-Baqarah. Jangan sampai seorang tertinggal darinya ya, hafalan eh, surat Al-Baqarah. Oleh karena itulah ya ikhwanifillah kesempatan kita ketika kita mengambil surat ini seayat demi seayat. Demikian pula kita menghafal seayat demi seayat. Insya Allah dengan selesainya tafsir, seorang diusahakan selesai dalam mempelajari dan menghafal surat Al-Baqarah. Datang dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Kana rajul idza qara'a al-Baqarah wa ala Imran jalla fi a'yunina." dulu iya. seseorang ya ini dari, kalangan sahabat. Apabila dia telah membaca Al-Baqarah dan Ali Imran, maksud membaca kalau yang eh, yang dimaksudkan oleh para sahabat ikhwanillah di sini ya, Al-Baqarah wa Ali Imran maksudnya dia membacanya, menghafalnya dan memahami kandungan-kandungannya. Jalla fi a'yunina maka dia mulia di mata kami. Ini kedudukan seorang yang menghafal dan mempelajari setelah memahami kedua surat yang agung ini. Dan jangan seseorang merendahkan dirinya atau e, merasa tidak mampu untuk menghafalnya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah memudahkan Al-Qur'an ini untuk diingat, untuk dihafal. Kalau Allah Ta'ala wa yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diingat. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua dilahirkan dalam keadaan sama. Tidak mengetahui sesuatu apapun dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan alat-alat, dengan mata, dengan telinga, dengan hati. Semuanya itu tidak lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari agamanya dan beramal dengannya. <coughs> Ibnu Umar, ikhwanillah, diriwayatkan dari dari beliau bahwasanya beliau menghafal Al-Baqarah fi iddati sinin dalam ya, beberapa tahun. Ini menghafal Al-Baqarah. Bahkan diriwatkan menghafal Al-Baqarah selama 8 tahun. Disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam mukaddimah usul tafsir. Mukaddimah usul tafsir. Demikian. Ini sahabat. Kenapa? Karena mereka berhenti seayat demi seayat kemudian dipelajari maknanya. Mereka 8 tahun. Jadi jangan kita merasa pesimis. Insya Allah dengan pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala kita bisa menghafalnya. Para abah jangan merasa pesimis. Insya Allah yang penting di sana ada niatan, ada azam, ada tekad kemudian diiringi dengan usaha dan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapatkan keutamaan yang agung ini. Jangan sampai kita termasuk orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hasrah, meninggalkan surat ini ya, merupakan kerugian. Baik, alhamdulillah. Kita kembali kepada pelajaran tafsir kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita ambil perkataan Allah Subhanahu wa taala alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah salah wa yu'tuna zakat zakah wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah salah wa mimma razaqnahum yunfiqun Baik. Berarti telah kita ambil tiga sifat utama bagi mereka-mereka yang dikatakan sebagai orang-orang yang bertakwa. Mereka beriman terhadap perkara-perkara yang lain, kemudian yuqimun salat, menegakkan salat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini yuqimun salat, tidak yaf'alun salat? Tidak mengatakan yang mengerjakan salat akan tapi Allah berfirman yang menegakkan sholat. Apa bedanya? Apa sih? Kenapa yang diinginkan menegakkan sholat bukan mengerjakan saja atau melakukan sholat? Nah, dengan menegakkan sholat tercakup dua hal padanya, yaitu apa? Yaitu menegakkan secara zahir dan menegakkan secara Menegakkannya secara zahir dan secara batin. Apa yang dimaksud dengan menegakkan sholat secara zahir? Apa Ja'far? Menegakkan sholat secara zahir itu bagaimana? Bagaimana Bagaimana? Nah, melakukan sholat dengan ya, memenuhi rukun-rukunnya, memenuhi syarat-syaratnya, memenuhi wajibat wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, seperti Rasulullah SAW melaksanakan sholat. Ini menegakkan sholat secara lahir. Kemudian menegakkan sholat secara batin itu bagaimana? Apa Mujahid? Hmm? mengikhlaskan sholatnya. Nah, kemudian khusyuk yaitu ya memenuhi ya ruh sholat itu yaitu khusyuk. Dia menyadari kalau dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Ibnu yang rahimahullah bahwasanya keadaan seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala itu pada dua keadaan. Yang pertama ketika dia berdiri sholat dia sedang berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua kelak di hari kiamat. Ketika semua manusia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yauma yaqumun alamin. Pada hari semua manusia itu berdiri di hadapan Rabbul alamin, yakni Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun. Tayyib. Setelah kita jelaskan kemarin faidah kenapa Allah Subhanahu wa taala mengatakan razaqnahum isyarat tentang apa? Menyuci. Nah, isyarat tentang apa insya Allah bahwasanya semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala yang telah kami rezekikan. Ya. Allah bahwasanya semua rezeki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan infak ikhwanillah selama seorang masih hidup masih diberi kesempatan dan sampai dia lalai darinya. Walaupun dengan sesuatu yang mungkin dianggap remeh di hadapan manusia, ikhwan. Karena tentunya seseorang berinfak, bersedekah itu sesuai dengan keadaannya. Waalaikumsalam. Sesuai dengan keadaannya. Mungkin sesuatu remeh di hadapan orang lain, tapi itu besar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keluar dari seorang yang tidak punya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wattaqun walau bisyikki tamrah. Carilah perlindungan kalian dari api neraka walaupun dengan setengah biji kurma. Setengah biji kurma yang dia sedekahkan dengan penuh keimanan dan sebenarnya dia dalam keadaan butuh ini tentunya sangat besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan remehkan jumlahnya. Kan tapi ya, apa yang ada pada hati seseorang itu dan keadaan dialah yang menentukan besar dan kecilnya nilai sedekah dari seorang hamba. Sehingga jangan sampai ketika kita masih hidup kemudian kita sama sekali tidak mempunyai bagian dari ibadah yang mulia ini mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, juga mulia di mata hamba-hambanya. Kemudian kita masuk pada ayat selanjutnya. Qala Imam Sa'di rahimahullah taala, "Tsumma qala walladzina yu'minuna bima unzila ilaik wa huwa al-Qur'an sunnah." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Dan orang-orang yang beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadamu, yakni kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sifat yang keberapa dari sifat orang-orang yang bertakwa yang disebutkan dalam ayat-ayat ini? Sifat yang keempat Sifat yang keempat. Sifat yang pertama apa? apa? siapa? Sifat pertama dari orang-orang yang bertakwa dalam ayat-ayat ini apa? Mendirikan salat sifat yang keberapa? Kedua. Yang pertama apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman dengan perkara-perkara yang gaib. Kemudian yang kedua, menegakkan sholat yang ketiga menginfakkan sebagian apa-apa yang Allah rezekikan kepadanya. Berarti ini sifat yang keempat dari sifat orang-orang yang bertakwa, yaitu mereka mereka yang beriman dengan apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa yang diturunkan kepada beliau wahwal Quran was sunnah yaitu Al-Quran dan As-Sunnah Al-Quran jelas merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadanya dan tidak ada satupun dari orang-orang yang mengaku sebagai muslim mengingkarinya. Dan yang kedua adalah as-sunnah. Ini juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berkata dari hawa nafsunya, melainkan dia berkata dengan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Dan Imam Asadi mengatakan qala ta'ala wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah dan Allah menurunkan kepadamu Alkitab wal hikmah. Alkitab yaitu Al-Qur'an, al-hikmah yaitu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis-hadis yang datang dari beliau. Kedua-duanya dikatakan oleh Allah di sini wa anzala dan Allah menurunkannya. Berarti kedua hal tersebut baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kedua-duanya merupakan wahyu yang tidak boleh seorang muslim untuk memisah-misahkan. Siapa yang beriman kepada Al-Quran, maka wajib untuk beriman terhadap As-Sunnah. Siapa yang mengingkari As-Sunnah, berarti dia secara tidak langsung telah mengingkari Al-Quran. Fal muttaqun nabi jami fal muttaqun nabi bijami'i ma ja'a bihi rasul wa la yufarriquna baina ba'di ma anzal ba'di ma unzila ilaihi dan orang-orang yang bertakwa mereka itu beriman dengan semua yang datang dari rasul semua yang datang dengannya Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita imani tidak boleh kita menerima sebagian dan menolak sebagian yang lain. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila dan tidak membeda-bedakan antara sebagian yang diturunkan kepada beliau. Ini keadaan orang-orang yang bertakwa. Tidak boleh membeda-bedakan. Selama itu datang dari Rasulullah SAW dengan sanad yang sahih maka wajib untuk menerimanya baik menurut akal kita itu bisa diterima ataupun tidak. Karena yang menjadi patokan bukanlah akal kita. Akan tapi yang menjadi patokan adalah apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Baqdihi, بِبَعْضِهِ وَلَا Nabi Baqdihi, imma bijahdihi atau ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih kama yaf'alu dhalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dallata ala khilafi qawlihim bima hasiluhu adamu tasdiqi bima'naha wa in sadaqu bilafdiha falam yu'minu biha imanan haqiqiyan orang-orang yang beriman dan bertakwa mereka tidaklah beriman dengan sebagian saja kemudian meninggalkan sebagian yang lain kan tapi hendaknya beriman secara keseluruhan terhadap apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman dengan sebagian dan menolak sebagian ini Alhamdulillah. terkadang mereka menolaknya imma bijahdi dengan menolaknya, mengingkarinya, atau kalau tidak berani untuk menolaknya secara langsung, dia apa? Membelokkan maknanya. Karena terkadang sebagian kaum muslimin telah paham bahwasanya siapa saja yang menolak Al-Quran satu huruf saja maka dia telah kafir menolak satu huruf saja dari Al-Quran, ikhwanifillah, dan tahu itu adalah dari Al-Quran, maka ini hukumnya kafir. Demikian pula as-sunnah. Barang siapa yang menolak as-sunnah, tahu bahwasanya itu sahih dari Rasulullah, yakin itu perkataan Rasulullah SAW. kemudian dia tolak dikarenakan mengikuti hawa nafsunya, maka ini kafir. Nah, kalian demikian jelas pada kaum muslimin walaupun dia masih awam. Oleh karena itulah sebagian mubtadi'ah ahlul batin mereka menyimpangkan maknanya. Tidak berani menolak secara langsung tapi memberikan makna-makna yang batil yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah. Sebagaimana melakukan yang demikian itu ya, orang-orang dari kalangan ahlul bidah alladzina yu'awwiluna an-nusus ad ala khilafi qaulihim yang mereka menyimpangkan makna nas-nas yang menunjukkan hal yang menyelisihi keyakinan mereka. Dan ini merupakan prinsip yang membedakan ahlu sunnati wal jamaah dengan golongan-golongan menyimpang lainnya ikhwanifillah. Bahwasanya ahlu sunnati wal jamaah mereka membangun akidahnya, membangun keyakinannya, membangun amalannya setelah tegak padanya dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi, dalil dulu. Apa dasarnya dulu diketahui. Baik dari Al-Quran maupun As-Sunnah, baru kemudian mereka melangkah. Berbeda dengan ahlul bidah. Mereka telah menentukan langkah, telah mengambil keyakinan, telah meyakini dan menetapkan suatu kaidah Kemudian baru mereka melihat Al-Quran dan As-Sunnah. Yang tujuan mereka melihat tersebut untuk mencari pendukung atas perkataan atau keyakinan mereka. Dan ketika mendapati sesuatu yang menyelisihi keyakinan atau pendapat mereka, maka mereka akan menyimpangkan maknanya. Jadi, hendaknya hal ini diingat-ingat. Bahwasanya Ahlu wal Jamaah tidak demikian mereka berdalil dulu baru meyakini. Jangan meyakini dulu, mengambil keputusan dulu, mengambil langkah dulu baru mencari dalilnya. Ini prinsip-prinsip ahlul bidah dan ahlul ahwa. Walaupun hal ini terkadang diambil oleh mereka-mereka yang mengaku sebagai salafiyun, mengaku sebagai ahlu sunnati wal jamaah yang tidak lain hal tersebut dikarenakan hawa nafsu yang telah menjangkiti mereka. Qala imam Sa'di rahimahullahu taala bima ada adamu tasdiq bi ma'naha wa in sadaqu bi lafdhiha. Ini. Yang hasilnya intinya mereka itu tidak beriman, tidak membenarkan dengan makna yang dikandung dari Al-Quran maupun As-Sunnah tersebut, walaupun mereka membenarkan lafadznya. Falam yu'minu biha imanan hakikiyan. Maka yang demikian itu, ya, mereka tidaklah bisa dikatakan sebagai orang-orang yang beriman dengan iman yang sebenarnya. Tidak bisa mencapai derajat, derajat iman yang, iman yang hakiki keimanan yang sebenar-benarnya. Karena seorang jika ingin mendapatkan predikat ini, hendaknya dia menerima semua yang datang dari Allah dan Rasulnya. Fama kana lil mu'minin wala mu'minatin idza Allah wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak ada hak bagi kaum mukminin Ketika Allah Subhanahu wa taala memutuskan suatu perkara, ketika Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya memutuskan suatu perkara, kemudian mereka mencari pilihan lain itu tidak. Tidak ada pilihan. Kalau Allah sudah memutuskan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menetapkan, maka tugas kita adalah sami'na wa ata'na. Mendengar dan taat. Tunduk. Tidak perlu kemudian mencari jalan yang lain. Ini seorang mukmin Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang mengkhabarkan tentang keadaan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amana rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير Inilah keadaan yang seharusnya seorang muslim bersikap. Para rasul Aman rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Rasul itu beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepadanya dan juga orang-orang yang beriman ya, kalangan mukminin, orang-orang dari kalangan kaum mukminin mereka juga beriman dengan apa-apa yang diimani oleh Rasul tersebut. Apa keimanan mereka itu? Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semuanya beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada para malaikatnya. Iman kepada kitab-kitabnya dan iman kepada utusan-utusannya. La nufarriqu baina ahadin min rusulik. Kami tidak membeda-bedakan, tidak memisahkan antara salah seorang dari Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Semuanya harus diimani. Karena siapa saja yang mengingkari salah seorang rasul, maka dia berarti telah mengingkari semua rasul. Siapa yang mengingkari sebagian malaikat, maka dia juga telah mengingkari seluruh malaikat. Demikian pula ayat dalam Al-Quran mengingkari satu ayat saja, maka seakan-akan dia mengingkari semua Al-Quran. Karena itu semua adalah satu kesatuan yang tidak boleh seorang Muslim membeda-bedakan satu sama lain. Maka kewajiban kita adalah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mendengar dan taat. Kemudian harapan kita adalah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya kepadamu lah kami semua akan menuju. Kita semua akan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dalam beriman dan dalam mengambil konsekuensi keimanan tersebut, kita masih penuh dengan kekurangan ikhwan fillah. Dari sisi keyakinan kita, keteguhan kita, kemudian amalan-amalan kita yang merupakan aplikasi dari iman kita itu masih sangat jauh. Sehingga ghufranaka rabbana wa ilaikal masih. Ini yang kita harapkan yaitu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qawluhu wa ma unzila min qablik. Dan apa-apa yang diturunkan sebelummu. Jadi harus beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi kita yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian beriman kepada yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala Sa'di yashmalul imana bi jami'il kutubis sabiqah. Mencakup keimanan kepada semua kitab-kitab yang terdahulu yang diturunkan kepada para rasul. <coughs> Wa yatadammanul imanu bil kutubil wa yatadammanul imanu bil kutubi al imana bil rusul wa alaihi dan terkandung dalam keimanan terhadap kitab-kitab tersebut adalah iman kepada para rasul. Kenapa? Karena kitab-kitab tersebut tidaklah diturunkan kecuali kepada mereka. Berarti ketika beriman kepada sesuatu yang diturunkan harus beriman juga kepada orang yang diamanai yang diturunkan kepadanya kitab yaitu para rasul. Wa alaihi dan beriman terhadap apa-apa yang dikandung oleh kitab-kitab tersebut. Dan semua yang dikandung dalam kitab-kitab Allah adalah hak ikhwanillah. Khususan At-Taurah wal Injil wal Zabur. Terkhususnya adalah kitab Taurah, Injil dan Zabur. Kita harus beriman kepadanya. Taurat kita yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam. Injil yang diturunkan kepada Isa alaihissalam dan Zabur yang diturunkan kepada Daud alaihissalam. Kita beriman bahwasanya kitab-kitab tersebut adalah turun dari Allah dan hak. <coughs> Akan tapi ikhwanillah. Kitab-kitab tersebut telah dijamah oleh tangan-tangan jahat manusia sehingga mengalami perubahan-perubahan, ditambah dan dikurangi, dihapus dan dihilangkan sebagiannya. Semua itu dikarenakan hawa-hawa nafsu para pengikutnya. Sehingga yang ada saat ini kita tidak boleh mengimaninya. Ya. Tidak boleh mengimani bahwasanya semua itu benar. Oleh karena itulah dalam menyikapi apa-apa yang dikhabarkan dalam kitab-kitab tersebut maka harus diperinci. bila datang pembenaran dari Al-Qur'an maka kita mengimaninya sebagai bentuk keimanan terhadap Al-Qur'an. Apabila datang pengingkaran dari Al-Qur'an maka kita harus mengingkarinya bahwasanya itu tidak benar. Dan yang ketiga, apabila tidak terang, diterangkan baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita diam. Tidak boleh kita membenarkan maupun mengingkarinya. Kenapa? Karena khawatir itu adalah sesuatu yang sudah diubah-ubah atau khawatir itu sesuatu yang diubah-ubah ketika kita membenarkan dan khawatir itu sesuatu yang ternyata benar dari si Allah ketika kita mengingkarinya. Jadi kita tawakuf, tidak boleh membenarkan dan tidak boleh kita mengingkarinya. Ini dalam menyingkapi apa-apa yang disebutkan pada kitab-kitab terdahulu dari khabar-khabar Bani Israel atau yang lainnya. Wahadihi khasiyatun Wahadihi khasiyatul mu'minin Yu'minuna bil kutubis samawiyyah kulliha Wa rusul Fala yufarrikuna baina ahadin minhum dan ini merupakan kekhususan bagi kaum mukminin. Mereka beriman kepada semua kitab-kitab as-samawiyah. Kitab-kitab yang turun dari si Allah Subhanahu wa taala. Dari langit. Dan beriman kepada semua para rasul. Tidak membeda-bedakan salah seorang dari mereka semua yang datang khabar kepada kita bahwasanya mereka adalah utusan Allah, kita wajib beriman kepadanya dan wajib beriman bahwasanya semuanya mendakwahkan dakwah tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Mereka mendakwahkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi tauhid. Demikianlah hendaknya keadaan seorang muslim. Mereka beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kemudian juga beriman dengan apa-apa yang diturunkan kepada para rasul sebelum Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakannya. Kalau Allah Taala, Innal ladina billahi wa rasulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din wa yuriduna an yattakhidhu baina dzalika sabila Sebenarnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan Rasulnya dan menginginkan untuk membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya dan mereka mengatakan kami beriman dengan sebagian dan mengingkari sebagian dan mereka menginginkan untuk menjadikan hal tersebut sebagai alasan alasan untuk mengingkari apa-apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian ini apa balasannya? Ulaika humul kafiruna haqqa wa atadna lil kafirin adzabam muhina. Mereka itulah orang-orang yang kafir dengan sebenar-benarnya dan sungguh kami telah menyiapkan bagi mereka bagi orang-orang kafir tersebut azab yang menghinakan. Ini keadaan orang-orang kafir. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang-orang yang beriman. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman terhadap Allah dan rasul-rasulnya dan tidak membedakan antara keduanya tanpa membedakan antara Allah dan Rasulnya dari sisi keimanan. Apa-apa yang datang dari Allah diterima. Apa-apa yang datang dari Rasulullah diterima. Tidak membeda-bedakan. Dan tidak membeda-bedakan apa-apa yang datang dari para Rasul. Beriman pada sebagian atau menolak sebagian ini tidak boleh. Semua yang dikabarkan oleh Allah bahwasanya dia adalah utusannya kita wajib untuk beriman. Yang demikian ini apa balasannya? Ulaika sawfa yu'tihim ujurahum. Mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada mereka ganjaran-ganjarannya, pahala-pahalanya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala Ghafur, dan yang Maha Pengampun, Rahim, dan yang Maha Pemberi Rahmat. Inilah yang merupakan kewajiban seorang muslim dia beriman kepada Allah dan Rasulnya tidak membeda-bedakan dalam keimanan yang kepada Rasul dengan membedakan yang satu dari yang lainnya dari, dari sisi keimanan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa beriman dengan keimanan yang sebenar-benarnya dan mewujudkan apa yang menjadi konsekuensi keimanan tersebut